Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah abad. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak yang kita tidak bisa menghingganya kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita tunduk beribadah kepadanya. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga segenap para sahabatnya dan pengikut-pengikut ajaran mereka yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan memulai pelajaran mengenai ilmu kaidah bahasa Arab. Ilmu yang sangat penting untuk dimiliki dan difahami oleh bagi setiap penuntut ilmu. Ilmu yang penting untuk dimengerti oleh muslim dan muslimah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan materi ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang dibutuhkan bagi kita untuk memahami dalil-dalil yaitu dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran demikian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diriwayatkan dengan berbahasa Arab. Kita semuanya mengetahui ayat-ayat Al-Quran. Ya dari surat Al-Fatihah hingga surat Anas ya, yang terdiri dari ribuan ayat yang terdiri dari 114 surat ya, yang terdiri dari 30 juz, maka Al-Qur'an itu adalah berbahasa berbahasa Arab. Demikian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak ribuan jumlahnya dan itu pun berbahasa Arab. Demikian juga apabila kita cermati, ya kita perhatikan kitab-kitab, ya karya-karya yang disusun oleh para ulama kita, maka juga menggunakan bahasa Arab. Maka ini menunjukkan bagi, eh, kepada kita bahwasanya penting ya bagi seorang muslim dan muslimah, apalagi seorang penimba ilmu, apalagi seorang yang ingin yaitu menekuni dunia dakwah. Bagi orang-orang yang ingin andil di dalam dakwah Islam, maka semestinya mereka ya menuntut ilmu bahasa Arab. Sebagaimana kita pernah mendengar ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, yafaqih din, niscaya Allah akan pahamkan dirinya dalam masalah agama, yaitu agama Islam. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini, memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya tafakuh fiddin. Betapa pentingnya seorang muslim mendalami pemahaman tentang agamanya. Mendalami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melalui Al-Qur'an, demikian juga sunnah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ilmu bahasa Arab sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita, ilmu bahasa Arab ini adalah bagian daripada ilmu alat. Ilmu alat yaitu yang bisa membantu kita dalam memahami dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ya kita begitu butuh terhadap ilmu bahasa Arab? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena besarnya kebutuhan kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Al-Qur'an ya terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hudal linnas Al-Quran adalah petunjuk, ya, bimbingan bagi seluruh manusia. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ya kitabullah itu adalah hudalil lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang yang yang bertakwa. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an mengandung ya syifaul lima fis sudur, obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Itu penyakit-penyakit hati. Obat bagi penyakit syubhat ataupun obat bagi penyakit asyahwat. Obat bagi penyakit ya, penyimpangan-penyimpangan hawa nafsu. Demikian juga Al-Qur'an mengandung obat bagi penyakit-penyakit yaitu penyimpangan-penyimpangan pemikiran, penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Maka itu akan bisa kita temukan ya dengan mengikuti, dengan memahami, dengan merenungkan ajaran-ajaran Al-Quran. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi? Apakah mereka tidak merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Ataukah ya di dalam hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Ataukah di dalam hati mereka itu ada sesuatu yang menutupi, ya, yang menyegel, yang mengunci hati mereka? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sangat penting bagi kita ya untuk merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an, untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita ya keutamaan ya yang sangat besar di balik mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Keutamaan yang sangat besar jika seorang itu mengikuti bimbingan, arahan, ya, petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Famanittaba'a hudaya fala wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an, ya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, Allah katakan fala wa la yashqa. Maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang ya yang membaca Al-Quran dan mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya, bahwasanya mereka tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah pentingnya seorang muslim ya untuk memacu semangatnya, untuk menumbuhkan keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, untuk memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Mengapa juga kita penting untuk memahami hadis? Karena sesungguhnya hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah penjelas bagi ayat Al-Quran. Hadis-hadis Nabi SAW adalah pentafsir. Hadis-hadis Nabi SAW adalah memberi keterangan-keterangan tambahan bagi ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika itu litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az itu Al-Qur'an litubayyana linnas agar engkau jelaskan kepada manusia nuzila ilaihim apa yang diturunkan kepada mereka wala allahum yafakkarun dan mudah-mudahan mereka memikirkan maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala betapa besar kebutuhan kita kepada Al-Qur'an betapa besar kebutuhan kita kepada As-Sunnah apalagi di masa-masa begitu banyak perselisihan, begitu banyak pertikaian, begitu banyak ya pertentangan, perbedaan pendapat di antara manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita solusi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar yaitu dengan merujuk yaitu kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian ya berselisih, berbeda pendapat tentang suatu perkara apa saja dalam agama ini, faruduhu ilallah, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, war Rasul, dan kembalikanlah kepada Ar-Rasul. Dan seorang Muslim yang taat kepada Rasulullah SAW, yang mengikuti hadis-hadis beliau, maka pada hakikatnya dia telah tunduk, dia telah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين